رب العالمين صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وقال رضي الله عنه السماء يشفي السقيم ويحيي الرميم إذا وقع من أهله مع أهله في الوقت القابل لذلك والمحل اللائق به wa huwa fitnatun 'alal mustami' bil haddi wal hawa wa 'alal mustami' 'ala hadzal wajh berkata radhiyallahu anhu terkait dengan sama sama itu adalah mendengar seperti kosida mendengar lantunan-lantunan syair dan sebagainya bukan mendengar lagu dan nyanyian tidak tapi mendengar suara-suara yang indah yang melantunkan syair-syair pujian kepada Nabi, syair-syair tentang isyik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu maksudnya. Yasfis sakim itu dapat menyembuhkan orang yang sakit. Di antara faedahnya itu. Wayuhir romim dan dapat menghidupkan Romim itu adalah tulang belulang yang sudah berserakan. Bisa hidup kembali. Idza waqa'a min ahlih ma ahli. Asalkan sama itu datangnya dari orang yang memang ahlinya. Dan yang mendengarnya pun juga termasuk orang yang memang ahlinya. Dan pada waktu yang sesuai dengannya. wal mahallul laiku bihi dan juga terkait dengan tempat yang pantas untuk mengumandangkannya. Nah, jadi yang namanya sama itu mendengar lantunan syair maupun lantunan lantunan untayan kata-kata yang membuat isyik kepada Allah SWT, membuat cinta kepada Allah Taala, itu sangat berguna di antara kegunaannya itu adalah menyembuhkan penyakit, maksudnya penyakit hati, penyakit jiwa, dan dapat menghidupkan kembali. Tulang-tulang yang berserakan itu adalah sebuah kinayah. Dan eh, maksudnya di sini adalah terkait dengan semangat yang sudah runtuh dengan mendengarnya akan kembali hidup. Nah, asalkan yang pertama sama itu didengarkan daripada orang yang memang ahlinya. Jadi yang melantunkan itu adalah seorang yang memang ahlinya. Yang kedua, yang mendengarkannya pun juga termasuk orang ahlinya. Yang ketiga, waktunya itu memang tepat sasarannya. Yang keempat, tempat yang dilantunkan syair ataupun sama tersebut itu memang pantas untuk melantunkannya. Nah, jika terpenuhi empat syarat ini, maka fungsi daripada sama yang dapat menyembuhkan penyakit serta menghidupkan tulang yang berserakan itu, itu seperti itu. Jadi dengan empat syarat itu. Dan ulama memang berbeda pendapat. Berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwasanya sama itu sesuatu yang terpuji, ada yang tidak. Tapi kalau ulama tasawuf ahlus sufiah itu mereka lebih menekankan bahwa saya sama itu berguna dan berguna untuk kejiwaan kita berguna untuk hati kita dan lain sebagainya nah, jadi seperti yang biasa dibaca di marawis-marawis itu yang dibaca oleh Habib Syekh Asegaf nah, itu itu adalah sama itu maksudnya bukan mendengarkan lagu, tidak tapi mendengarkan qasidah lantunan lantunan qasidah yang mengungkapkan cinta, pujian kepada Allah maupun kepada nabi Muhammad SAW. alaihi Wa huwa fitnatun 'alal mustami' bil haddi wal hawa. Dan ini merupakan sebuah fitnah kepada yang mendengar. Jadi sampai sedemikian rupa batasan daripada sama itu wa alal musammi ala hadzal Wajah, alal musammi ala hadzal Wajah. jadi sama itu adalah fitnah fitnah dari dua segi bagi yang mendengarnya dari satu sisi dari yang menyampaikannya fitnah alal mustami' bil haddi wal hawa nah, bil haddi untuk kita melihat sampai kemana bagian kita daripada lantunan syair tersebut Nah, jadi seperti perkataan Al-Abdul Haddad di dalam syairnya beliau mengatakan tafidu uyuni bidumu isawakibi wa malila abki ala khairin zahibi nah, jadi mataku itu bercucuran air mata bercampur dengan darah bagaimana tidak akan bercucuran air mataku karena mengingat berapa banyak kebaikan-kebaikan di masa lalu yang begitu saja dilewatkan, Nah, itu. Jadi ini adalah fitnah bagi kita yang mendengarnya. Sampai kemana kita itu? Sampai ke batas mana kita itu e, kedudukannya dan posisinya daripada syairnya Abdullah Hadid itu? dalam kasidah lainnya Uh, eh, Gondomin ta'ala Berrizkil gawam fil kitabil munzal nurin lil anam alladhi li ghayrik lam yasil ilaik walladhi gusim lak hasilun ladaik fashtagil bi rabbik walladhi alaik fi fardil haqiqa wa syad'il masud la yaksur hammak magudir yakun nah, itu itu kan di antara qasidah yang digubah oleh Wahdat, yang artinya Allah Ta'ala telah menjamin rezeki semua hamba-hambanya yang bukan untuk kalian tidak akan sampai yang untuk kalian pasti akan sampai kalau sudah tahu sedemikian, kenapa tidak kau sibukkan diri kamu dengan syariah yang terjaga ini? Selebihnya serahkan pada Allah Subhanahu wa taala dan ingat satu hal kata beliau. Magun Jadi buat apa kita itu sampai susah, sedih? Karena apa? Semua ditentukan Allah pasti terjadi. Gak ada bisa menahannya, gak ada yang bisa mencegahnya. Nah, jadi yang semacam itu, di mana posisi kita terhadap gosida itu? Nah, jadi yang mustami itu Terfitnah karena dua hal. Yang pertama fil hati, di mana posisi kita? Dan yang kedua fil hawa, bagaimana kesenangan kita dengan yang semacam itu. Karena itu semua qasidah yang dibawa oleh para audia itu menyambung dan berasal bersumber daripada Al-Quran maupun Al hadis Nabi Muhammad SAW. Walau musammi jangan pada orang yang membawanya, Fem ala hadal wajah sampai kemana orang yang membawanya itu posisinya sampai di mana? qala radhiyallahu anhu la budda lil insani fil wusul ila sa'adatil akhirah min amrayn. Ah, ayo. Kalau kita ingin katanya sampai kepada kebahagiaan di akhirat, maka harus dengan dua hal. Dan semuanya tatkala kita diminta dan ditanya, apakah kau mau bahagia di akhirat? Pasti kita katakan apa? Iya. Dan semoga itu yang terlaksana bagi kita semuanya. Katanya beliau, kalau kita ingin sampai kepada tujuan kita untuk bahagia di akhirat, maka harus ada dua hal pada diri kita. Ahaduma yang pertama al-hidayah wa taufik min Allah. Wa huwa bi manzilatil ghaisil ladzi yusibul arda. Harus ada hidayah. Harus ada taufik daripada Allah taala. Dan hidayah serta taufik itu kedudukannya sama seperti kedudukan hujan ketika mengenai bumi. Jadi ketika hujan itu mengenai bumi yang sebelumnya tandus ataupun gersang, maka langsung menjadi subur. Apapun ditanam di atasnya, maka langsung menjadi tunas dan berbuah, tumbuh menjadi pohon dan berbuah. Nah, itu. Jadi hidayah dan taufik itu adalah yang paling utama. Wajah ja'alna minal ma'i kullasyai'in hayy. Nah, jadi air yang dimasukkan di sini itu apa? Air hidayah dan taufik. Walaupun dia hidup di pondok, walaupun dia anak seorang kiai, walaupun dia itu istri pada seorang dai misalnya, tapi kalau tidak ada hidayah dan taufik tidak akan bisa. Dia mendapatkan kemanfaatan daripada suaminya itu, daripada lingkungannya itu, daripada ayahnya itu nggak bisa. Ya semua itu tergantung kepada hidayah dan taufik. Nah, masalahnya hidayah dan taufik itu Bukan milik kita, tapi milik Allah semata-mata. Hak prioritas. Tidak ada satupun yang bisa terlibat di dalamnya. Kecuali Allah. Artinya apa terlibat di dalamnya di sini? Artinya tidak bisa kita memaksa Allah Taala untuk memberikan hidayah dan taufik tidak, tapi dengan kehendaknya. Baik, Pak. Dengan dasar Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam yang begitu dekat dan begitu dikasihi dan dicintainya oleh Allah SWT tapi beliau itu justru ditegurnya karena beliau itu berangan-angan berkehendak Dan ya ilallah alaman hajil istiqomah. Jadi untuk mendapatkan, jadi antara satu dengan yang kedua, yang menjadi syarat utama untuk kita mendapatkan kebahagiaan akhirat itu, itu saling berketerkaitan. Fem syai'ani mutalazimani, layam faku ahaduma anil akhar. Jadi dua hal yang berdempetan, bersanding, ia tidak mungkin bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Rem itu. Nah, oleh karena itu, yang kedua itu apa? As-sa'yu ilallah. Berusaha untuk iqbal kepada Allah, untuk datang kepada Allah, untuk mencarinya dan memintanya kepada Allah. Alaman hajil alamin hajil istiqomah dengan cara kita terus istiqomah, jangan cuma siang, malam atau Kamis, Senin, nah, gitu. Artinya apa? Kalau kita itu dikasih kebaikan Allah Ta'ala, kita dekat kepada Allah Ta'ala. Tapi kasih keburukan, kasih musibah, kasih bencana, kasih ujian, kasih cobaan, kita jauh daripada Allah Ta'ala. Nah, itu gak istiqomah, itu namanya. Harus istiqomah. Dalam segala keadaan. Keadaan kita mendapatkan rofahiyah, tetap kita dekat. Dalam keadaan kita mendapatkan syiddah, kesusahan, tetap kita dekat pada Allah. Dalam keadaan kita senang, dekat kepada Allah. Dalam keadaan susah, juga kita dekat kepada Allah Ta'ala. Gitu. Itu artinya alaman haji istiqomah. Bimazilatil hardil ardi dan yang semacam itu, kedudukannya, gambarannya itu sama seperti orang yang membajak tanah. Dibajak tanahnya, gak ada airnya, ya percuma. Ada airnya, tapi tidak dibajak, dia ya juga sulit untuk akan hidup. Nah, gitu. Jadi harus turun ayat dulu, kemudian dibaca, baru kemudian diletakkan benihnya. Wa ta'ahuda bima tahtaju ilaihi minal bazir, kemudian memperhatikan dan menanam benih-benih. Bazir itu adalah benih-benih. Wa tarbiyah, kemudian memeliharanya, wal hifid, menjaganya. Dengan cara bagaimana? Disiram terus. Wa tanhiyatul mu'zi, dan berusaha untuk menjauhkan ladang itu daripada hal yang dapat merusaknya ila dalil kepada yang dan yang lain dan lain sebagainya. Faharul ardi duna an yusibah sailu ana wa ta'ab bila hasil. Kalau kita membajak tanah tapi tanpa kita sentuhkan atau alirkan air ke tempat yang kita bajak itu, itu adalah sia-sia dan sesuatu yang memenatkan bila hasil tidak ada hasilnya wa isabatu sayil laha ma tarkil haras idaa begitu pula kita mengalirkan air menurunkan air menyiram tanah itu dengan air tapi tanpa dibajak itu juga buang waktu tidak bakal ada hasilnya Taufik minallahi kalau guys Maka taufik daripada Allah itu sama seperti hujan yang turun. Laisa li 'abdi fi madkhal. Ah, ingat hujan bisa direkayasa. Hah? Hujan itu cuma bisa kita tampung. Bisa kita cari. Bisa kita kenakan ke badan kita. Nah, itu hujan. Tapi diprediksi enggak. Walaupun diprediksi dengan dengan apa eh, eh, apa perkiraan cuaca dan sebagainya itu tidak menentukan, enggak 100% itu. Nah, jadi apa yang bisa kita lakukan dengan hujan itu? Kita berharap, kita berdoa. Kalau kita ingin besok sore di sini kan ramai banyak orang penuh di sini. Kalian berada di tempat yang sudah ditentukan nantinya. Nah, ditutup dengan tabir. Ya kan? E, kita berharap apa besok sore? Hujan seperti hari ini atau enggak? Enggak. Berarti kita apa yang kita lakukan? Berdoa kepada Allah Ta'ala. Supaya tidak hujan besok sore. Nah, tapi ketika sudah panas, sumuk, enggak enak ya, badan kita itu enggak enak dan sebagainya, karena kepanasan sementara kita nggak pakai AC kita minta pada Allah Taala supaya apa turun hujan nah, itu jadi satu-satunya cara untuk kita itu mendatangkan taufik itu adalah doa dan berusaha nah bagaimana cara kita supaya terlintas dalam hati kita untuk mendapatkan taufik dekat kepada orang yang ahli taufik nah itu wasai wal ijtihad alladhi huwa bi manzilati halatil ardi wa ta'ahuduha ilal abdi dan harus berusaha kita mau dapat lintasan untuk menjadi orang ahli sholat. Kumpul sama orang yang ahli sholat. Kita ingin mempunyai akhlak yang baik. Kumpul sama orang yang punya akhlak yang baik. Nah, gitu loh. Sebaliknya, kalau kita mau dapat khuzlan, ya mudah saja. Dekatkan diri kita kepada orang yang ah, belum khuzlan. Khuzlan itu apa? Khuzlan itu kebalikannya taufik. Taufik itu apa? Taufik itu adalah isyarat lintasannya ada dalam hati. Baik. Yang dengan lintasan itu maka dia itu berkeinginan untuk melaksanakan sebuah kebaikan, ibadah ataupun yang lainnya. Khalqu gudrati ta'ah fil abdi itu taufik namanya. Allah menciptakan kehendak, kemampuan untuk melaksanakan kebaikan pada diri seseorang itu adalah taufik. Kenapa kalian semua berada di pondok? Karena taufik. Kenapa kalian semua berada di tempat ini? Karena taufik. Kalau nggak ada taufik pasti dia itu ada alasan banyak. Sakit-sakitan, padahal bohong sakitnya. Gitu. Ngobrol, cari tempat yang tersembunyi, yang nggak tampak kepada pengawas dan sebagainya. Nah, itu. Kenapa demikian? Gak punya taufik. Gak ada taufik. Gitu. Nah, makanya kan orang-orang dahulu itu ibu-ibu yang soliha itu kalau dia lagi marah kepada anaknya marahnya itu doa Bukan seperti sekarang, marah itu mencaci maki. Mengatakan jangkrik lah, anjing lah, dan sebagainya. <laughs> Akhirnya jadi jangkrik dan anjing. Itulah sifatnya. Nah gitu. Kalau dulu tidak, kalau dia lagi marah, dia mendoakan anaknya dengan perkataan, Allah yahdik. <laughs> Nah gitu. Semoga Allah memberikan kamu hidayah. Kan orang dengar kan, nggak enak, oh kayaknya dimarahi ini. Allah yahdik. Nah gitu. Kan kayak marah itu. Padahal doa gitu. Nah, nah, tapi kalau sekarang, anjing loh. <laughs> Nah, gitu. Gak gaya nanti dengarnya itu bangsat. Nah, jadi bangsat beneran. Pemda dasar biadab. Jadi biadab beneran. Pem kurang ajar. Jadi kurang ajar beneran. Durhaka. Durhaka beneran. Nah, berarti apa? Semua yang diucapkan oleh ibu itu do doa. Makanya hati-hati kalau ngomong. Pem Jadi jangan ngomong yang tidak-tidak kepada anak karena apa yang kita omongkan itu menjadi do doa. Jadi alangkah baiknya kalau kita itu mendoakan dengan cara yang baik. Doakan apa? Hidayah. Allah yang Nah, kan enak itu. Terus wa huwa kasbuhu wa anhu yus'alu wa yuzza wa dzalika huwa syariah. Jadi usaha kita itu itu adalah pekerjaannya. Wa anhu yus'alu dan selalu kita minta kepadanya. Wa yuzza dan kepada usaha kita itulah kemudian kita akan dibalas. Kalau usaha kita baik akan dibalas diganjar dengan kebahagiaan. Tapi kalau usaha kita itu tidak baik, maka akan dibalas dengan keapesan dan kesengsaraan. Wadzalika wa syari itulah syariah. Jadi artinya apa? Ada hidayah, ada taufik, ada syariah. Tahu syariah kan? Rukun Islam, rukun iman itu harus dilaksanakan. Itu namanya usaha. Nah, kalau kita sudah berusaha seperti itu, berarti kita mendapatkan taufik dan hidayah. Insya Allah kita akan bahagia di dunia sampai dia di akhirat. Nah, jadi untuk menjadikan diri kita, memposisikan diri kita menjadi orang yang semacam itu tidak mudah. Tidak mudah. Coba kita pikirkan. Apa sih bedanya antara kita dengan orang yang di luar sana yang nggak puasa-puasa itu? Gak ada bedanya, mata dua juga sama, ya kan? Rambutnya juga ada, hidungnya satu lubangnya dua, sama seperti kita, nggak ada bedanya. Orang kafir sama kita apa bedanya? Gak ada bedanya. Ah, bedanya apa? Mereka tidak dapat taufik, kita dapat taufik. Baik, mereka tidak dapat hidayah, tapi kita dapat hidayah. hidayah. Nah, itu aja bedanya. Kalau manusianya sama, akalnya sama, gitu. Pak, mungkin yang beda itu adalah tafawutnya. Baik, ini lebih cerdas, ini enggak lebih cerdas, ini lebih baik perangainya, ini enggak lebih baik, apalagi itu. Tapi yang membedakan yang paling utama itu, yang paling signifikan itu, itu adalah taufik dan hidayah. Semoga kita termasuk ahlu taufik wal hidayah dan semoga kita dijauhkan daripada ashabul khuzlan. Amin ya rabbal Bismillahirrahmanirrahim. Dalam alif rahimahullah ta'ala nafa nabihi wa bi'ulum fidalin amin. Faslun La yamna'uka syiddatun wa kasratu sahbi min iqamatil illah wa ibanatul adillah Fa'asri' fa'asri'il ghadaba al ghadabi asra'uhu Iltihaban wasti'alan Fasal menjelaskan tentang sebuah rumusan dalam diri manusia itu layamna ukasidatun tidak mencegahmu kesusahan wakasratus sahbi atau banyaknya teman min iqamatil illah untuk membuat sebuah alasan wa ibanatil adillah atau memperlakukan suatu bukti atau menjelaskan menerangkan suatu bukti kenapa Wa asrul ghadabi asrauhu iltihaban wasti'alan karena orang yang paling cepat marahnya adalah orang yang paling cepat juga iltihab iltihab itu membengkak jadi orang kalau marah itu kan yang namanya urat-uratnya itu jadi mengembang, membesar, itu maksudnya. Wasialan, menyala-nyala dengan kemarahan. Artinya pada sini? Maksudnya gini. Terjadinya suatu kesusahan kepada kita. Banyaknya teman itu bukan suatu alasan untuk kita itu marah. Kayak misalnya bang, kita lagi sakit gigi. Biasanya orang sakit gigi gimana? Sumpek, karena menahan sakit kan? Kelihatan sedih wajahnya, cemberut dan sebagainya. Nah, kemudian teman kamu ada yang datang, lagi sakit-sakit nih, lagi sedih-sedih nih, datang minta tolong. Akhirnya apa? Atau dia itu datang untuk menggoda, datang untuk berguyon, marah-marah. Kamu nggak tahu sih? Aku juga bisa loh. Ah, itu. nah, eh, itu bukan alasan. Bukan alasan itu. misalnya, kamu adalah orang yang repot, yang sibuk, kamu punya teman banyak, relasi banyak, bawahan banyak, sehingga suatu waktu direpotkan oleh seseorang daripada teman kamu. Lalu kamu marah, kamu nggak lihat aku ini sibuk, nah, <laughs> itu bukan alasan, itu bukan alasan. Jadi itu cuma dibuat-buat. Kalau orang pada waktu yang semacam itu kemudian cepat marahnya, itu bukan karena temannya, bukan karena kesusahannya, tapi karena memang dia itu orang suka marah, temperamen. Gitu. Jadi jangan salahkan situasi dan dan keadaan yang ada di sekitarnya ataupun bawahan dan teman-teman yang begitu banyak jadi salahkan mereka. Memang sekarang kan gitu. Orang lagi marah, ketika marah supaya dia itu tidak dikatakan bahwa saya marahnya itu salah, supaya tidak dikatakan bahwa saya marahnya itu eh, apa? memang menjadi sifatnya. Nah, sehingga pak untuk menyelamatkan dia dikatakan kamu nggak tahu aku sibuk. Cari-cari waktu dong. <laughs> itu, itu kan cari alasan supaya dia itu marahnya itu dimaklumi. Oh, marah yang benar. Nah, pantas dia marah. Orang dia itu lagi sibuk. <laughs> Nah, Pantas dia marah. Dia lagi sakit gigi. <laughs> Nah, itu dalam agama nggak boleh gitu. Nggak boleh. Itu bukan termasuk suatu kebijakan. Bukan orang yang bijak ya semacam itu. Karena apa? Hidup ini diuji. Dan hidup ini merupakan sebuah ujian. Tapi ujian itu bukan satu ada Allah Ta'ala menentukan ujian itu harus satu. Kalau Allah Ta'ala menentukan dalam Al-Quran maupun hadisnya, ujian itu harus satu. Maka tentunya kalau ada ujian yang kedua, datang orang mengguyoni kita, datang orang usil kepada kita. Salah Allah. Dan gak patut Allah Ta'ala ketika kita itu merespon orang yang guyon dan orang yang e, menggoda kita itu dengan cara yang tidak baik dan dibenarkan dalam agama, ditulis dosa, salah. Karena apa? Allah Ta'ala sudah menentukan. Ujian cuma satu. Nah, gitu. Masanya kan Allah nggak menentukan. Ada ketentuan? Paham? Eh, walanabluwannakum likulli syahsin minkum. Misalnya. Paham? Baliyatan wahidah fakat. Likulli waktin baliyatan wahidah. Misalnya. Setiap waktu nggak boleh ada ujian dua. Harus ujiannya satu. Kalau ujian dua, salah Allahnya. Misalnya. Ada begitu? Ada. Ah, kadang-kadang kita sakit gigi, udah sakit gigi jerawatan juga. Eh, jerawatan sudah jerawatan panuan nah, sudah miskin jelek lagi mukanya <laughs> itu kan dua sengsara ya kan eh, jadi <laughs> orang naik tangga sudah naik tangga jatuh udah itu tangganya nimpa dia lagi <laughs> eh, berapa berapa ujian itu berapa ujian oh, bisa ya itu minimal dua bisa jadi lebih bisa jadi lebih karena apa e, di balik tangga itu ada apa kita kan nggak paham <laughs> jatuhnya kita kemana gitu loh kalau so, kita jatuh aja masih penting berarti cuma kejatuhan tangga sama jatuh tapi kalau kemudian terpelanting masuk ke air masuk ke sungai <laughs> kan lebih lagi itu namanya nah, <laughs> jadi artinya apa nggak ada batasan ujian itu nggak ada batasan cobaan itu sehingga yang terbaik di dalam responnya itu adalah perkataan sabar sabar dan sabar. Kenapa? Karena sabar itu tidak ada batas batasnya. Itu maksudnya itu. Jadi terus sabar. Lagi sakit gigi, lagi gigi nih. Terus ada yang godain. Kita disentil di belakang. Lihat ada orangnya. <laughs> Kayak mata dilempar sama kertas. Cuk. Gitu. Lagi sakit gigi nih. Kurang ajar gak kita? Eh, hanya dia marah-marah. Gak tahu orang sakit gigi nih. Nah, gitu. Oh saya gigi diganggu juga, kurang ajar loh. <laughs> Baiklah, jadi dia itu mau, maksudnya, maksudnya dia itu mau menghilangkan eh, suatu suatu apa suatu respon yang negatif supaya dianggap positif. Dan, gitu. nah, jadi artinya pantas dong. Aku kalau saya gigi diganggu sama dia, pantas gak aku marah? Oh iya pantas, pantas. <laughs> itu rasanya gitu. Jadi mau cari mau cari selah mau dibuat buat alasan supaya dia itu tidak disalahkan. Orang kan paling senang gitu. Senang nggak paling, paling senang? Kenapa orang yang semacam itu? Ah, karena orang semacam itu dia tidak beriman kepada Allah. Kalau dia beriman pada Allah di sini ada malaikat. Malaikat itu bisa dibohongi. Emang eh, ya kamu kamu berkata begitu supaya dikatakan sama orang punya oh, pantas itu nggak benar dia masa orang lagi sakit gigi digoda. Emang tahu orang yang sakit dia eh, orang yang menggoda itu kalau dia sakit gigi kalau orang lagi cemberut, fam, Apakah pasti dia itu kena musibah? Apakah pasti dia sedih? Iya apa tidak? Pasti? Nggak pasti bisa lagi emang karakternya dia cemberut. <laughs> orang kalau lagi giginya merongos, kebanyakan cemberut. <laughs> Iya kan? Tau merongos, tonggos. <laughs> kebanyakan kan orang jelek itu kan kelihatannya kayak merungut aja. Padahal jelek emang mukanya gitu ya kita gitu, jangan bersul, jangan bersul, jangan sultan dong sama dia gitu loh nah, makanya kan kita itu kan setiap hari ngaca adakah hari yang tanpa kita ngaca nggak ada kayaknya gitu. Hmm, jadi sampai kalau anak pesantren itu sampai ke kelas tuh bawa kaca gitu. <laughs> hmm, jadi ngaca itu jangan cuma ngelihat sempurna atau tidak sempurna dalam kita tapi hendaknya kita lihat jelek gak sih mukamu gitu Nah, kalau kamu lihat di, di kaca kamu itu jelek, ya, caranya percantik. Bukan cuma dengan make up, make up itu cuma bohongan saja. Tapi karakternya itu jelek, tapi bisa bijak. Gimana caranya senyum terus? Nah, kan masih mending. Jelek tapi senyum terus, kan masih mending. Jadi ada obatnya gitu lah. Kau udah jelek pas merongos, jelek jelek cemberut ya Allah. Enggak enak dipandang gitu lah. Lihat orang-orang yang yang yang bajingan-bajingan preman-preman itu. Udah jelek, rambut hitam, rambutnya panjang, tatuan dan sebagainya. Udah itu cebrut lagi gini. Enak nggak dilihat? Pengennya apa? Pengen cepat, lihat sebentar, jangan lama-lama sebentar langsung lihat lagi yang lainnya. Dari saking nggak enaknya sama yang melihatnya. Itu loh. Nah, kamu itu harus tahu waktu ngaca itu kamu cantik apa enggak? Nah, ya. kamu kalau waktu ngaca gimana? Kamu cantik enggak? Cantik apa enggak? Kalau enggak cantik harus tahu diri. Nanti <laughs> enggak? jadi kalau enggak cantik harus tahu di tahu diri. Tahu diri. Gimana caranya senyum? senyum. Kenapa Ustaz senyum terus? Karena Ustaz tahu diri, Ustaz bukan yang ganteng. Ya Ustaz senyum terus. nah, nah, gitu loh. Nah, tapi sudah nggak ganteng, nggak senyuman lagi ya Allah, habis deh, sebel melihatnya gitu loh. Paham? Jangan jadi seperti itu ya. Nah, jadi ternyata semua yang akan kita inginkan itu ada berlaku dalam diri kita dan semuanya solusinya dalam diri kita. Kamu tanya kepada setiap suami yang dibutuhkan oleh mereka itu bukan cuma kecantikan, tapi juga servisnya yang mengiringi akhlaknya, yang membalut. Nah, itu semua itu, yang membuat orang itu jadi cinta. Orang mau dibikin senang atau tidak, itu siapa yang menentukan? jampe-jampe mahabbah ataupun apa datang ke eyang-eyang gitu nggak nggak perlu kita sendiri nggak bisa anak mau bikin mereka semuanya benci sama anak bisa anak mau bikin mereka itu semua ketawa bisa saya bisa kan bikin ketawa Ustaz bisa bikin sesuatu yang lucu-lucu ketawa mereka bikin sedih bisa bikin nangis bisa Fema. jadi semua itu bisa dari mana dari kita sendiri kita yang bisa dan jadi kalau seumpama ada satu orang kita selalu berbuat baik kepadanya. Dia mau apa kita bantu. Fair. Dia sakit, kita rawat. Kira-kira orang itu responnya kepada kita gimana? Baik atau tidak? Sebabnya siapa? Jampe-jampe? Doa? Datang kita kepada ya? Tidak. tapi karena perilaku kita. Itu loh maksudnya. Jadi semua itu kita yang menentukan. Responnya orang itu semuanya kita yang menentukan. Dan itulah akhlak yang baik. Nah, jadi akhlak yang baik itu yang menentukan siapa kita sendiri. Setiap tindakan, ucapan, perlakuan, perilaku yang kita berharap orang lain memperlakukannya kepada kita, baik itu adalah akhlak yang baik. Setiap tindakan, ucapan, perlakuan, perilaku yang kita berharap orang lain itu melakukannya untuk kita, baik itu adalah akhlak yang baik. Ah, jadi kita lakukan itu. Orang senang nggak dipuji? Senang nggak dipuji? Kalian senang dipuji? Dasarnya, dasarnya jiwa kita itu senang dipuji nggak? Puji orang lain. Senang nggak kamu dicaci maki? Senang nggak kamu diejek? Di dasar hitam jelek gitu. Senang nggak digituin? Ya jangan gituin orang. Senang nggak kamu diginiin orang? Ya jangan gituin orang. Senang nggak kamu disengkat sama orang? Jangan sengkat. Senang gak kamu dikasih kasih hadiah? Suka kasih hadiah. Nah, <laughs> gitu. Jadi itu ahlak yang baik. Jadi nggak usah kalau kita itu nggak tahu komusnya, kalau kita itu nggak nggak mau baca Al-Quran, baca hadis, baca sejarah, sejarahnya Nabi, pesannya Nabi dan sebagainya, maka paling tidak ahlak yang baik dan ahlak yang buruk itu adalah semua tindakan, ucapan, perlakuan, perilaku yang kita harapkan dari orang lain untuk kita sebab itu adalah hal yang baik. Lakukan pada mereka. Dan sebaliknya, setiap tindakan, ucapan, perlakuan, perilaku yang kita tidak berharap orang lain itu melakukannya kepada kita, jangan lakukan. Paham? Jadi jangan, jangan pikir kita toh yang punya perasaan, sama orang lain juga punya perasaan. Jangan cuma kita itu ber, ber, ber, ber, berpikiran kita saja punya harapan, kita saja punya angan-angan, mereka juga sama punya harapan. Kalian punya harapan semua? Kalian pengen jadi Istri yang solihah? Pengen dapat suami yang ganteng, yang kaya, yang soleh? Pengen nggak? Nah, dari saya pengen yang pinggang tangannya, gitu. Iya kan? Nah, semuanya sama. Ada yang nggak sama? Enggak setan nggak terlalu muluk-muluk, yang penting laki aja. Gitu dah? Gitu dah? Semuanya harapannya sama, pengen yang ganteng. Mau yang ganteng? Mau yang soleh? Yang tinggi apa yang pendek? Tinggi. Yang putih apa hitam? Putih. Yang kaya apa miskin? Kaya. Semua sama. Sama. Jadi semua manusia itu sama. Jadi apapun yang kita inginkan daripada mereka, kita lakukan untuk mereka. Mereka akan melakukannya untuk kita. Nah, jadi ada sebab, ada musab, sebab. Fem ada sebab, ada aki, akibat. Nah, jadi efek itu ada pasti. Jadi efeknya baik ya baik juga, bahagia. Tapi efeknya jelek ya jelek juga, sengsara itu. Jadi kita minta pada Allah Ta'ala semoga kita dipermudah. Diperlunak hati kita. Untuk mudah untuk melaksanakan akhlak yang baik. Dan semoga kita semua masuk ahlinya. Dan semoga kita semua termasuk yang benar-benar menjalankan apa yang pernah kita dengar. Lalu menjadi sebuah karakter dalam tubuh kita. Alhamdulillah. hadiniyah wa kunatin salihah wa alamana wa sallallahu al-Fatihah.